Sama tak cerita ini khawarij. Saya ngomong ini bukan karena sekarang rame ISIS boten, bukan karena rame ekstremis loh ya roh. Orang roh indawa budi boten boten roh ya tentang gerakan radikal sekarang kita ya roh. Tapi saya pastikan ini hadis sokhah tentang khawarij. Sama ngait not dengan kondisi sekarang karena kita tidak tahu persisnya. Adil wajib nomor Adil wajib betul. Wajib. Orang khawarij itu sangat yakin adil itu wajib. Tapi dia berpikir adil itu punya versi. Mereka hatinya ya salah. Sing diarani adil ya sama rata sama rasa baik fahami PKI komunis. Suatu saat Nabi untuk ghanimah yang perang Hunen. Sohabat sing suwi Islam, suwi berjuang, suwi ngaji. Gak tiga iblis. Wong Ansor gak tiga iblis. Wadah suwi ngaji ini, suwi berjuang. Sing lagi Islam anyaran, Islamnya lagi sekitar tujuh hari, enam hari wong Islam ke fatwa Mekah. Ibu tiga ono sing satu sunto, ono sing rong atau sunto. Akro bin Habis tiga satu sunto. Mirdas tiga satu sunto. Ibu jeneng-jeneng wong sing mu'alaf. Sahabat Ansor ini menang mawon. Ono wong teko. Iki di situ pas Nabi jagungan Mbak Khalid bin Walid wonten Sayyidina Umar bin Khattab. Pas ono wong Wong itu nak sholat khusyuk era karuan. Sak urik uripe maca Quran. Kalau kalian malah nak sholat khusyuk era karuan. Sak urip-uripe mau Quran. Tapi teko yang Kanjeng Nabi protes. Ikdil ya Muhammad. matiku sing adil. Nabi sempat ngecek guyon, ya adilu di idalam akun adil." Nah aku adil sing adil iku sopo. Ayak manuni ala ahli ardi. Ayak manuni ahli sama, wala tak manuni ala ahli ardi. Mosok langit percaya aku, kowe wong bumi ora percaya aku. Perkarane wong iku mikir sing jenenge adil iku bagi ghanimah iku roto, kabeh keduman. Akhirnya Sayyidina Umar saja ya janggal be Nabi. Wong Ansor lah ya janggal be Nabi. Tapi yakin nak Nabi mesti bener ya. Akhirnya Umar ngendikan ya Rasulullah kula pateni yang iki wong kok ngenyek jenengan ora adil. Terus wong iku mire ketika mire berpaling terus Nabi komentar mendikan yakhruju min di'di hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hana sirahum yamruquna min at-tin muruka sahmi ar ramiyah ada dereng bahasa nang hadis ini iki kaum sebagian riwayat Nabi sempat ngendikan qaumun tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamahum bi siyamihim wa qira'atahum bi qira'atihim iki ono kaum sing salate ra papane salatem kalah khusyuk pasane ra papane pasam kuwi ya kalah khusyuk kabeh bebeke kalah umar mulane rasa pada ini tapi senengane nuntut agama. Ya nuntut. Nah, ini kecukupan khusus-khusus. Mbak Muni guru kulo nak ambil sandi khusus, geding ya karuan. Bapak kulo nak ambil sandi khusus, geding. Karena ini khusus kuarit. Karena ini khusus dari kuarit. Perkara ini, nak nyontok ini ngerti ini. Ada orang sholat Jum'ah, peko sholat tahiyat masjid. Sedurungnya Jum'atan kok belia. Bariku itu wiridan suwi. Wah, itu anggar kenemanan khusus, pah-pah kok. Roh masjid ana telek piye to tukang sapu masjid ana telek dibarno. Ana cacil-cilik rame, masjid ana cacil rame kok dibarno. ku imame salah apa imam kok ora becus ngumpah to. Mergo dekne bayangno dunya kuwi ideal, ideal ya salat qobliyah ya masjid resik, dekne ora ono sing ganggu, ora krungu swara gaduh apa yang pengeran, wong liya ora gaduh. Lah iku gobloke dekne sing gawe cacilik guyon sana ku iblis lho. Tau kita sing gawe cacilik guyon niku sunai pengeran dan sunai iblis. kan? Dene ora ideal kersane pangeran tak kersane iblis. Pangeran. Kok pahpoh. Masjid kudu rosri, kok biya Tak kiat masjid kuwabeh. Wudune sunah rasul, teh sunah Kuat. Itu kuat. Kebenaran yang dia terima untuk mengadili orang lain. Mereka sebenarnya jadi wong alim. Kudu aja khusyuk. kayak paksa, orang khusyuk itu paksa. Jadi sekali wong awal. Mereka sekali gue gaya standar ideal, mesti setan ngeridu gue kan ngadili wong liya. Nak orang percaya kau kau kuburanku, mesti gue diridu tanya ngadili wong liya. Dan ya orang percaya jajal, wong kaya rugen ini, kon hajat seminggu, saya sahuran seminggu. Tiap hari tahajud. Terus kau menomongan hati-hati seminggu. Enggak roh Mustafa ora kanca-kanca urip ora turu ora tau tahajud nunggu dunya pisan. Ya tahajud seminggu orang wong turu malah. Kita jadi jarang kajat terus yang kan ya. Lagi dari ulama timbang kita hajib pakpo aku rata hajib. Jadi disebut to'atun aurosat izan wastik. Apa maksiatun aurosat zillan wang kisaro khairun min to'atun aurosat izan wastik. Kue salah sing dadekno tawaduk, luwe apik timbang kue bener tapi dadekno mau lungkung. Karena apa percaya jajal ya, kue tahajud rong minggu ya, seminggu tak rong minggu. Tahajud rong minggu terus dalail rong minggu. Enggak orang wong mangan yang pasar, dunia bisa nek mangan mangan. Enggak orang turu, dunia bisa nek kok turah turu. Lalu yang mesti nek kata hasil para pangeran tapi jadi paspor. Enggak iya, tahu jadi apa. Atau yang rene itu itu mati mungkin ngono itu. termasuk barang apik tapi ceblok nih adah napa elek. Mana maksud hikam masyur ngendikan. sama ono kiai sing dipigurane omahe mergo gara-gara iku ono pepatah nak ono maksiat dadekno sopane wong luwe apik timbang lakon itu dadekno sombongmu Nabi syukur-syukur ya kue tau atas ape. Wafid jana haka lil mu'minin. Sekarang li lima nis tak akan nombor minal mu'minin. Setambah sopan. Jadi ini penting kalau aturakan. Jadi mental fir'onia, mental anania, Mulane kabeh wong dicoba diam-diam ning atine muni ana kumul, Allah, misalnya kue jadi majikan, terus ana wong melarat kok rumah kue. Kue nak rata rumah aku sing rumah sopo. Kue mung kerja ning aku kerja ning sopo. Nak rata kei aku mangan kondi. Kue itu sak langit langsung ngeritik kue. Kapan kita jadi pangeran? Mulane dari ini aplikasi Qasim Majene dijak apik apik Firaun ngomong menawa dadi pangeran terbuka ning podium ana kumul. Allah, lha wong itu ngomong lo di pangeran tapi ora terang-terangan iku malah repoti iku maksude Nabi Musa penyerang nyerang ra iso perkarane. Ora jelas, ora jelas. Mulane Nabi Musa ra nyerang kuwe perkarane ora jelas dadi Firaun iku. Jadi mulane saja hati-hati sampai ngaji hikam temu mereka juga mau gagah-gagahan ngaji panjen kepengen ngelakuin itu sampai di mental anania, mental fironia. Iku diam-diam muni robu kumul, Allah. Nak rata ulang aku sing minterno kowe sapa, nak rata kei aku sing makani kowe sapa. Terutama gawe anak be bojo ya. Anak itu kita nafakoi, bojo kita nafakoi. Sampai yang mudat-mudat ngono. Bahaya, mungkin kalau ada anak kula niku Karena saya rawan mudat-mudat, kowe yang biaya anak saya itu saya. Padahal hakikate iki boten. Misalnya anak kula jenenge Hasan ditulis pangeran terdiri dari anakku, jatah rezekine ditulis. Aku bagian dari skenario itu. Dan nah, bagian dari skenario itu kan itu diarani kini rezeki kini rezeki karena semua dalam nopo Skenario. Dan KPKP ditektir zaman Azali. Lengge dong. ya. Kulo be Hasan cara lahir wujudnya di sekulo. tapi cara zaman Azali kan ya bareng wis ya bahak ada anak Hasan, Hasan dan anak iki kan bareng. Jadi gak perlu saling ngeklaim. Malah iso yang Azali tulisan ini, Bahak tak mau mulang ruhin. Jadi dia, di ngalem tapi tak ngel ngelom pulang rugen malah repot. Mau suka tak ngel ngelom boleh duit, enggak tak wajib no. ada fakir miskin. Jadi fakir miskin bener mau temu yang nganggur sing suka. tapi di sana ngono kok terus mudah mudah. Repot kan? Lha iku jenenge minallah wa illa wa fil lakin nah, asma mina dulu minallah wa illa wa fil sehingga kita orang duit anania, gak duit fir'onia. Orang diam-diam anak ana kumut. Allah. Sebab itu saudara kaya apa akiye. Nah riak itu lumayan, tapi sekali udah udat-udat pelatih dulu Kum bilmani walahadzan. Kau udah tunda itu tidak hanya melukai sendok kau, ya, tapi melukai tauhid anda. Kalau balik malik, sodakoh tidak sekedar melukai udah tunda, Tidak sekedar melukai yang kamu kau, ya, tapi melukai tauhid anda. Yang paling berat itu ya melukai tauhid anda. Mari pengiran duka tenaga, duktiru Kum bilmani walahadzan. Jegeman di batalo sedako, misalnya sedako ilmu, di duwe. Dilman ini, walaupun mandi ku undat-undat. Jadi mandi sama kata peparing. Jadi wong kok ngerasa kue sing ngekei ora Allah. Jadi kue koyok duwe sifat almanan. Padahal ini sifat almanan namu Allah subhanahu wa ta'ala. Difam ya monggo jadi hati ku dijogo. Mulanya ketika Imam Buzali, wong munafak ya dididik Nabi. Tapi digunyerang Nabi. Nabi. Ya wow, wong khawarij jadi ya titik nabi, tapi dia nyerang nabi. Kalau nabi masjid no adil, jadi nabi dipandang tidak adil. Akhirnya muni iktil ya Muhammad, mat kowe kudu adil. Itu repot, malah enak. Atiku bener, engkau nur ya bener. Tapi ati iku nek bener nur ya minggat. Ya minggat kalau kaya banyu misal ceblok gue najis, nih banyu langsung hilang kan. Gara-gara ceblok gue najis. Ini hati-hati ya tadi ke sini anzala minas sama ima'an iku malah fasalat audiatum biqadariha. Soben nasibe banyu kaya ada. Ya. Lah ada iki to iku ati. Lane illa man atawa biqalbin salim. Nah atimu selamat lo ilmu ya selamat, tapi nah murah selamat. Lane jegeman ya ngomong ilmu, mungkin hmm, nak wong kuwari iku korban kula tau dikonco. Kula dikonco teng bangilan udah di kiai. Kena umate rodok apa nih? Jadi ini karena kiai yang kayak khutbah id idul fitri ku. Mojo hadis man soma Ramadan summa atba'hu sitan min syawal faka'an nama soma darwakullah. Sepah-pah meramosak no poso 6 dino syawal. Yang ini kita ambil sarang kanca kula yang kanca kula sak kelas. Ora tahu jenenge poso liyane Ramadan ini Bareng tanggal loro mongan mangan rokokan tanggal telu lah sing dikandani sebagian iku poso tenan. Wae swantikne kecil mas obah ketemu poso. <laughs> Jadi kan <laughs> Allah gitu lagi gitu, kiai elek. Wis ngerti kelakuan ngono kok khutbah masa perkara agak wisitan. Sawas. Apa aku serabu khutbah ngomong kesunat hari foto sambal. Jadi artinya gini, uang naik sati nelek. Lu untuk ilmu kosong sawal ya itu kiai ini jadi. Perkara nggak bisa ngakoni. Jadi iku uang iku ngene mestine orang usah ngono poso-poso dhewe kau ape kau kok dia, kita kiat masjid tetep dhewe orang usah dulu uang. Tapi uang itu semuanya iku menungso barang bener di gua energi salah. Iku mau misalnya uang sering kopliyah, badia, sering poso, sering kita tahajud, kok orang uang gak suka petem perkaranya kok. Uang ora bener. Kabeh. Nah, melane aja teman-teman gini pesan kula, melane iku sirine kena nopo nabi seneng guyon. Nabi ya seneng laku-laku ning pasar. gue minimal no perasaan-perasaan anak ya. Mane wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layak kuluna to'ama wa yamsuna fil Aswas. Kata rasul tak utus gue mesti sering laku-laku ning pasar. Iku tujuannya pangeran kata ulama ijma' Oce sampai agama buat pimpin yang masjid tok, munggon sakral tok, tapi akhirnya tinggal pusat pengadilan melarang menyerang. Nanti ketika ulama-ulama, al ulama ya juru nama jerunas, wal aulia ya juru nama jerunas. Kena ulama tenan, kaya umumnya wong. Ya kerja, ya diutang, ya nasi ngerasa seneng, kadang dipisah uang, sebabnya kaya umumnya wong. Damai. Tapi nak sekali itu maksa ideal, enggak kaya khawatir. Gak terima, nanti salah ngomong gak terima, kok aku wong soleh, ya wong nopo. Dalim, anak-anak itu anania. Ya itu nur raisa liwat nangis. Farrih kolbaka minal akhir, yang lak hubil ma'arifi nopo wal asrar. Sarih ngosong no baka ing ati siro menal ahyari, sangking lia liane Allah. Pokoknya hatimu kosong no songkol liane Allah, kue kudu yakin dua iwa pengeran ilmu iwa pengeran, kue denasib ngini kue kersane pengeran, yang lak mau ngebai sopo Allah hu ing baka, atim dikebai bil ma'arif lan pira-pira ma'rifat wal asrori lan pira-pira rahasia-rahasiane Allah. Soale langsung jadi wali, anggere atimu wis bener. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimatih Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimatih Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimatih Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi kalimati